Sekarang kita mengenal nama Allah Al-Latif yang artinya yang maha lembut ya. Wa min asma'il husna Al-Latif di antara nama Allah adalah Al-Latif. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 19. Allah berfirman, Allahu latifun bi'ibadih, yarzuku man yasha, wa huwal qawiyul aziz. Allah itu latif, ya lembut kepada hamba-hambanya. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan dia maha kuat, lagi maha bijaksana, lagi maha perkasa. Allah juga berfirman dalam surat Al-Malik Al-Mulk, ya, ayat 14, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ketahuilah Allah mengetahui ya semua ciptaan-ciptaannya. Dan dia Allah Al-Latif yang latif ya. Dan Al-Khabir yang mengabarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai makna Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Latif. Di antara nama, makna Al-Latif apa itu? Alladhi ahata ilmuhu bis-sarair wal khafaya di antara makna al-latif adalah yang ilmunya mencakup segala sesuatu yang tersembunyi ataupun rahasia. Ya, wa adrakal khabaya wal bawatin. Di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala ya mencakup semua yang tersembunyi yang disembunyikan di dalam hati seorang hamba. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ya mencakup semua yang ada di muka bumi maupun di dalam bumi, bahkan yang terjadi di dalam bumi. Ya, baik itu bakteri, baik itu virus, baik itu apa namanya, binatang-binatang yang sangat kecil, Allah mengetahuinya. Itu adalah di antara makna al-latif. Ya, artinya yang ilmunya itu mencakup segala sesuatu. Sampai-sampai yang sangat kecil, yang sangat tersembunyi pun Allah mengetahuinya. وهو سبحانه اللطيف البر بعباده الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون di antara makna al-latif artinya al-barru bi'ibadi yang selalu berbuat baik kepada hambanya yang lembut ya di mana Allah memberikan kepada mereka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka wa yarzuquhum min haitsu la yahtasibun Walladhi yaltafu bi abdihi wa waliyih. Allah juga lembut kepada hamba-hambanya. Berbuat baik kepada hamba-hambanya. Fayasuku ilaihil bir wal ihsan min haithu la yash'ur. Allah berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Ya, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Terutama ya akhi, kebaikan yang paling besar tentunya yang Allah berikan kepada hamba yang mukmin adalah hidayah. Ya, Kebaikan yang terbesar kepada seorang hamba yang Allah berikan adalah diselamatkan ia dari berbagai macam fitnah yang bisa merusak agamanya. Wa yasimuhu minasyarr min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala lindungi ia dari mara bahaya dari arah yang ia tidak ia sangka-sangka. Masya Allah. Maka akal Islam ini adalah diantara makna al-latif yang artinya Allah selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Allah lembut kepada hamba-hambanya ya akal Islam dengan memberikan berbagai macam rezeki. Ya. Wa huwa subhanahu al-alim bi kulli syai'in alladhi la yafutu min al-ilmi syai'un wa in daqqa wa saghura wa khafiya. Maka dia Allah yang ilmunya tidak luput dari segala sesuatu. Artinya segala sesuatu tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sangat kecil sekali. Walaupun ia tak terlihat oleh mata. Hatta al-khardala allati la wazna laha wa la takhfa alaih. Sampai-sampai khardalah. Ya. Sesuatu yang sangat kecil, biji atom yang sangat kecil seperti itu. Allah tetap mengetahuinya. Li'annahu latiful khabir karena dia Allah Al-Latif dan Al-Khabir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 16, Ya bunai, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin, fatakum fi sakhratin au fi samawati au fil ardi, ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Wahai anakku, tidak ada biji yang sangat kecil yang berada di sebuah uh, batu karang atau di langit tidak pula di bumi kecuali pasti Allah akan mendatangkannya sesungguhnya Allah itu latif ya yang ilmunya mencakup segala sesuatu khabir yang akan mengabarkan segala sesuatu maka wa idza alimal abdu anna rabbahu muttasifun al ilmi kulli saghiratin wa kabiratin hasaba nafsahu ala aqwalihi wa af'alihi rabbahu fi harakatihi wa sakanatihi maka apabila ya akhi, seorang hamba yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah latif. Berarti Allah tahu apa yang terjadi di hatinya berupa niat-niat yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang disembunyikan oleh hatinya ya dan apa yang dilakukan oleh matanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Karena tidak ter, tidak apa namanya tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Maka dari itulah seorang hamba di saat dia punya keyakinan seperti itu, insya Allah hatinya akan menjadi baik, akhi. Hatinya menjadi waspada. Karena Allah mengetahui sehingga ia tidak mau berpikir kecuali dalam kebaikan. Iya, karena Allah mengetahui pikiran-pikiran buruk yang ada di hatinya. Maka di saat itu terpeliharalah niat-niatnya. Ketika niat-niat itu telah terpelihara, akan terpelihara juga perbuatan-perbuatannya. Subhanallah. Ikhwatal iman, azakumullah wa ayakum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mulk, "Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu 'alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." dan sembunyikanlah ucapan kalian atau ya terang-terangkanlah. Silahkan sebaik kalian rahasiakan atau kalian lakukan secara terang-terangan. Allah tahu apa yang ada di hati manusia, kata Allah. Ketahuilah, Allah mengetahui semua Allah ya yang Allah ciptakan. Dan dia Allah latiful khabir. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala ya dengan sifat latifnya ini lutf kepada hamba-hambanya tidak meninggalkan sedikit pun dari perbuatan hamba sekecil apapun kecuali Allah pasti berikan balasan. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa? Ya kata Allah yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun maka ia akan melihat ya balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Semua sudah tercatat dalam kitab. Semuanya ditatat oleh para malaikat ya al-katabah ya yang mencatat uh, apa namanya amalan-amalan para hamba. Semua itu tak terluput. Maka di hari kiamat nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan membawakan dan memperlihatkan amalan-amalan mereka itu. Allah berfirman yauma yab'atsuhumullahu Allah berfirman yauma yab'atsuhumullah uh, eh, subhanallah lupa ya ayat tersebut di mana Allah menyebutkan bahwa di, di hari nanti pada hari kiamat Allah membangkitkan manusia fayunabbi'uhum bima amilu maka Allah pun memberitahukan terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Asahullah wa nasuh. Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya. Dan mereka manusia telah melupakan amalan tersebut. Karena Allah tidak pernah lupa, akhi. Iya, semua sudah tercatat dalam kitab yang nyata. Amalan-amalan buruk kita 20 tahun yang lalu, kita telah lupa. Tapi Allah tidak lupa ya akhwan Islam azakumullah wa yakum. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam ya mempunyai nama juga Al-Khabir. Ya, setelah kita mengetahui nama Allah itu Al-Latif, Allah mempunyai makna Al-Khabir yang artinya ah, Allah akan mengabarkan kepada manusia tentang semua yang ia lakukan, sekecil apapun dari perbuatannya. Allah berfirman dalam surat Saba, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Walau alhamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan milik Allah juga pujian ya di dalam kehidupan akhirat. Dan dia Allah al-hakim yang maha menghukumi. Al-khabir yang akan memberitahu, yang mengabarkan perbuatan-perbuatan hambanya. Allah juga berfirman, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا haditsan, falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah 'alayhi, 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd." فلما نبأها به قالت من أنبأك بهذا من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير dan ingatlah kata Allah ketika Nabi ya merahasiakan kepada sebagian istri-istrinya sebuah perkataan dan ketika sebagian istrinya itu memberitahukannya dengannya dan Allah memperlihatkan kepadanya. Ia pun mengakui sebagian dan berpaling dari sebagian. Ketika ya Rasulullah mengabarkannya, ya ia pun ya wanita ini pun berkata, siapa yang mengabarkan kamu? Maka Nabi Rasulullah bersabda, ya beliau berkata, nabani al alimul khabir. Ya, yang memberitahukan kepadaku adalah al alim al khabir yang maha mengetahui lagi maha memberitahu, mengabarkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti pada hari kiamat akan mengabarkan semua yang dilakukan oleh manusia. Yang kecil maupun yang besar. Ya. Allah akan menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan mereka. Allah akan menghisap mereka. Siapa yang dihisap yang ringan, dia akan masuk surga insya Allah. Ya, di mana Allah mengingatkan dosa-dosa si mukmin dan si mukmin pun mengakui itu dosa-dosanya. Ya. Lalu Allah berfirman kepada si mukmin ini, dahulu di dunia aku telah menutupi dosamu, di hari ini aku tutupi dosamu. Adapun orang yang fajar, orang yang maksiat, orang yang kafir, ya, yang banyak berbuat dosa, ketika Allah Subhanahu mengingatkan dosa-dosa dia, dia tidak mengakuinya. Lalu kemudian Allah menutup mulutnya disuruhnya berbicara tangannya dan kakinya. Ya. Dan pada waktu itu orang seperti ini pasti di, di, di, diadab kata Rasulullah. Kata Rasulullah syal hisabu udzib. Siapa yang diajak dialog dalam hisabnya pasti diadab. Maka akhi azakumullah, Allah yang akan mengabarkan seluruhnya. Ya, amalan-amalan yang telah kita lupakan 30 tahun yang lalu, yang telah kita lupakan 10 tahun yang lalu semua sudah tercatat dengan baik dan Allah akan mengabarkannya kepada kita. Maka setiap kita hendaknya muhasabah diri, akhi. Ya introspeksi diri, lalu kemudian kita banyak istighfar terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan yang terdahulu. Ya. Dan ingat sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, selama kita bertaubat dan istighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh pasti Allah akan ampuni dosa kita. Allah Ta'ala berfirman dalam murid Tirmidhi "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama." Kalaulah dosamu memenuhi awang-awang di langit. Thumma staghfartani ghafartulak Kemudian kamu minta ampun kepadaku, misalnya aku akan ampuni dosamu. Masya Allah. Allah tak pernah berkata, Ya jika kamu minta ampun kepadaku, aku tidak akan ampuni. Tak pernah Allah berkata seperti itu ya. Allah selalu berkata, pasti aku, aku akan ampuni. Asal syaratnya satu, kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam, ini adalah nama yang sangat apa namanya dahsyat pengaruhnya insya Allah terhadap hati kita. Bismillah. Kemudian nama berikutnya adalah Al-Halim. Al-Halim ini ditunjukkan oleh beberapa ayat di antaranya surat Al-Baqarah ayat 235. Allah berfirman wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada pada dirimu. Maka waspadalah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Nanti kita akan ya sebutkan apa makna halim itu ya akhal Islam azakumullah Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Tidak ada sesuatu pun di bumi ataupun di langit kecuali ia bertasbih memuji Allah akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka ya bebatuan bertasbih pepohonan bertasbih binatang-binatang sekecil apapun bertasbih ya tapi kita tidak memahami bahasa mereka kita tidak memahami tasbih mereka kata Allah Subhanahu wa taala innahu kana haliman ghafura dan sesungguhnya Allah itu halim dan maha pemaaf ya maha pengampun apa itu Al-Halim ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Al-Halim ya. Di antara maknanya adalah yang pertama artinya dzusaf wal anah. Yaitu yang selalu memberikan maaf. Ya, dan Allah tidak tergesa-gesa mengadab seorang hamba. Allah memberikan kesempatan kepada hamba ketika berbuat maksiat. Ya, waktu demi waktu walaupun ia banyak berbuat maksiat masih Allah berikan kesempatan demi kesempatan supaya apa sih supaya ia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ia berbuat maksiat masih Allah berikan rejeki kepadanya supaya apa supaya dia mau ya suatu ketika kembali kepada Allah sehingga Allah mau menerima taubatnya subhanallah ya maka Allah Subhanahu wa taala ya akhul Islam ya mempunyai nama Al-Halim Ya alladhi la yu'ajjil ala ibadihi bi'uqubatim ala dhunubihim. Di mana Allah tidak segera memberikan azab kepada hamba sekaligus tidak. Karena rahmat Allah mendahului ya apa namanya kemurkaannya. Ya Allah berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Dan itu kita lihat sendiri. Bayangkan apabila Allah tidak mempunyai sifat halim, Barangkali setiap hamba berbuat dosa langsung diadabnya oleh Allah. Tapi ternyata tidak. <clears throat> ya, ketika kita berbuat dosa masih diberikan kesempatan supaya kita istighfar kepada Allah. Ya, ketika suatu kaum berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah tidak langsung sekonyong-konyong mengadab mereka. Masih diberikan oleh Allah ya waktu. Namun ketika mereka terus-menerus sudah datang kepada mereka pemberi peringatan, tapi malah mendustakan, malah tambah menentang. Maka ya terkadang Allah menurunkan adabnya kepada mereka. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwatal Islam wa ayyakum. Al-halimu ala man asyraka bihi wa kafara min khalqi fi tarki ta'jil adzabihi. La'allahu yatubu ila rabbih. Allah itu halim orang-orang yang berbuat syirik dan mempersekutukan Allah dan itu merupakan kesyirikan apa dosa yang paling besar ya orang-orang yang kafir kepada Allah tidak langsung diadab oleh Allah tapi masih diberikan kesempatan ya moga suatu ketika ia mau bertaubat kepada Allah sehingga Allah pun menerima taubatnya subhanallah ya akhal Islam azakumullah wa iyakum maka Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi halim di mana Allah sangat gembira melihat taubat hambanya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda Allah, asyadu farahan bitaubati abdihi ilaih. Ya Allah sungguh sangat gembira melihat taubat seorang hamba kepadanya. Melebihi kegembiraannya seorang laki-laki yang berada di padang pasir bersamanya unta yang penuh makanan dan minumannya. Namun suatu ketika, namun untanya hilang entah kemana, pergi dan orang ini telah putus asa mencarinya dan ia saya yakin akan mati ketika ia berbaring di sebuah ia di bawah sebuah pohon tiba-tiba untanya kembali dan sudah berada di sisinya lalu orang ini saking gembiranya sambil memegang tali pelananya berkata ya Allah ya engkau hambaku aku Tuhanmu salah karena saking gembiranya kata Rasulullah Allah lebih gembira dari si hamba seperti ini maka ya akhi tidakkah kita ya dengan halimnya Allah Subhanahu wa taala segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Wa halimallahu azza wa jalla ala ibadihi wa hilmullahi azza wa jalla ala ibadihi wa tarkuhu mu'ajalatahum bil uqubah min sifati kamalih. Fahilmuhu laysa li ajzihi anhum wa inma huwa safhun wa afun anhum. أو إمهال لهم مع القدرة فإن الله قوي لا يعجزه شيء Allah subhanahu wa ta'ala halim Allah tidak menyegerakan adabnya kepada hamba bukan berarti Allah lemah tidak ya bagi Allah mudah untuk menghancurkan segala sesuatu tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin hamba-hambanya bertaubat tapi Allah ingin hamba-hambanya masuk surga tapi hamba Allah ingin supaya hamba-hambanya itu mau mengikuti jalannya diberikan kesempatan demi kesempatan tapi ternyata banyak para hamba yang tidak mau yang ngeyel di atas kesesatan ya yang tidak mau berterak, berterima kasih kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala ya Allah berfirman wa makana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard Allah tidak pernah bisa dilemahkan oleh sesuatu pun di langit maupun di bumi Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Maka ketika hati kita meyakini Allah itu Halim, maka hati akan timbul rasa cinta kepada Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya terus memberikan kesempatan demi kesempatan kepada hambanya untuk mau taubat. Walaupun ia berbuat maksiat, berbuat kekafiran, masih tetap diberikan rejeki oleh Allah. Supaya apa? Supaya si hamba mau takut, mau kembali kepada Allah. Coba bayangkan akhi, ya. Kalau kita melihat ada orang lain dizalimi lagi, dizalimi lagi, dizalimin lagi, tapi ia tetap berusaha untuk sabar dengan harapan supaya menzaliminya orang yang menzaliminya ini taubat. Pasti kita akan menyukai orang itu. Ini manusia, bagaimana Allah yang halimnya itu luar biasa. Iya. Bagaimana manusia sejahat apapun ternyata ketika ia bertaubat kepada Allah tetap diberikan taubat oleh Allah. Sebesar apapun dosa seorang hamba kepada Allah, tetap Allah memberikan ampunan kepada dia. Allah memaafkan hamba-hambanya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Nah inilah ya tiga nama yang insya Allah memberikan pengaruh yang dahsyat terhadap hati kita. Yang pertama adalah yaitu Al-Latif kemudian Al-Khabir, kemudian Al-Halim. Semoga nama-nama ini memberikan pengaruh yang baik terhadap hati kita, terhadap hidup kita, dan kemudian memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beramal saleh. Wabillahi taufiq. Naam. Amin Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih banyak kepada Ustaz Abu Yahya Petrus Salam LC Yang berkesempatan pagi hari ini bersama-sama kita Menjelaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang mulia ini Khawatir Islam rahimani Allah wa yakum. Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami akan angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Silakan, sudah masuk. Kita akan coba angkat pertanyaan yang pertama Ustaz dari usaha singkat dari Umu Zaid di Bogor yang pertama Ustaz. Nah Ustaz, apakah Esa ini termasuk sifat Allah dan bolehkah kita menyebut Allah yang Maha Esa Ustaz? Ini saya di Bogor. Ketahuilah uh, Islam di antara nama Allah adalah Al-Wahid, Al-Ahad. Allah berfirman qul huwallahu ahad. Artinya satu-satunya. Kalau mungkin di ke, ke Indonesia kan Esa kali ya. Yang artinya Allah satu-satunya tunggal Allah juga berfirman wahwal wahid qahar Dialah Allah yang wahid, yang esa, yang tunggal. Ya, al qahar yang menguasai segala sesuatu. Maka kalau kita katakan Allah Maha Esa, betul. Artinya Allah ya tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka Esa itu artinya dia satu, ya tidak berbilang-bilang ya Asa itu mempunyai sifat apa namanya dia satu tidak dipersekutukan tapi ia mempunyai sifat-sifat yang banyak yang sempurna yang layak baginya maka ya kata asa itu ya sesuai dengan apa namanya sur firman Allah kul wallahu ahad Allah juga berfirman wa huwal wahidul qahar Allahu a'lam Baik Ustaz barakallahu fik Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari Bapak Joko di Marangin Jambi Ustaz yang bertanya sebagai berikut. Ustadz Allah itu maha lemah lembut. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlemah lembut. Dan bagaimana jika kita menyikapi orang yang berdoa dengan keras-keras Ustaz? Iya. Menasihati orang pun juga harus dengan lemah lembut. Kenapa? Karena pada asalnya manusia itu suka kelemah lembutan. Apabila ini dia Rasulullah SAW terhadap orang-orang Yahudi Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi bersikap lemah lembut. Ya, ketika itu datang orang Yahudi dan berkata Assam alaik, kematian atasmu. Rasulullah bersabda ala wa alaik dan atasmu juga. Datang lagi orang Yahudi dan berkata Assam alaik. Kata Rasulullah wa alaik. Datang lagi orang Yahudi lagi Assam alaik. Kata Rasulullah wa alaik Kemudian mendengar itu Aisyah radhiyallahu anha marah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wa alaikumussalam wal la'na ya ibn al-qirada wal qanazir. Atas kalian ya sam kematian dan laknat wahai anak-anak kera dan babi. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, ya berkata kepada Aisyah, ya tamahal ya Aisyah. Ya, tenang Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibur rifq Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Ya. Allah Subhanahu wa taala lembut dan cinta kelembutan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersikap lemah lembut. Dalam menasihati pun juga kita harus lembut ya, akhi. Coba kalau kita menasihati seseorang dengan marah-marah, mungkin yang ada yang terjadi adalah pertengkaran. Mungkin yang terjadi dia malah lari dari kebenaran. Tapi ketika kita lembut <clears throat> kita memberikan nasihat yang baik ya kita katakan ya akhi ya tak perlulah kita berdoa keras-keras karena Allah mama, mama mendengar akhi ya sekes, walaupun kamu berbicara dengan lirih Allah mendengar doamu dan Allah memerintahkan kita berdoa kepada Allah dengan lirih ya Allah berfirman ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin Berdoalah kepada Rabbmu dengan penuh tabarru dan rasa takut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kata para ulama, di antara maksud yang dimaksud yang dalam ayat melampaui batas yaitu berdoa dengan keras-keras. Ya. Makanya Rasulullah ketika melihat sebagian sahabat berzikir keras-keras, kata Rasulullah apa? Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asaman wala ghaiba wa innama tad'una sami'an qariba kasihani diri kalian itu kalian ini tidak sedang menyeru Allah tidak sedang berdoa kepada Allah yang maha tuli yang yang tuli lagi apa namanya ya jauh tidak kalian ini men, apa berdoa kepada Allah yang maha mendengar lagi maha dekat nah kita berikan kepada dia nasihat ya bagaimana dahulu Rasulullah berdoa kepada Allah bagaimana adab-adab dalam berdoa ya wallahu a'lam nah Nah, Ustaz Sukron atas nasihat yang bermanfaatnya. Dan kami bacakan kembali pertanyaan dari saudara kita uh, Yogi di Riau Ustaz, umurnya 15 tahun. Beliau bertanya, <clears throat> "Saya ingin bertanya Ustaz, apakah dengan kita bertaubat dengan taubatan yang nasuha, dosa kita akan terhapus semuanya dan juga aib kita ditutupi oleh Allah di hari kiamat kelak Ustaz?" Iya. Syukran Ustaz. Apabila kita bertaubat kepada Allah seluruh dari seluruh dosa, ya, kita mohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku seluruhnya, ya Allah. Yang aku <clears throat> tahu maupun yang aku tidak tahu, yang mau yang terdahulu, ya, maupun yang akan datang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, ya Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan ya mengampuni dosa kita asal tentunya taubat kita itu terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Iya, yang pertama syaratnya yaitu menyesali perbuatan kita. <clears throat> yang kedua yaitu meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga adalah yaitu al-azm, ada niat kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Maka apabila tiga perkara ini terpenuhi insya Allah ya maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita pasti dan pasti. Akan tetapi tentu ya kita pun juga untuk terus menjaga taubat kita. Jangan sampai kita sudah bertaubat ternyata esok hari kita kembali lagi. Tapi terus kita istiqomah di atas taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah berfirman, "Qul ibadilladina ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnaqu min rahmatillah." Inna Allah yakfirul dhunuba jami'a Innahu huwal ghafurur rahim Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu Kalian jangan merasa putus asa di rahmatku kata Allah Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang Iya Allah nah. nah Ustaz terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk beberapa ikhwan dan akhwat yang telah bertanya melalui pesan singkat Semoga bermanfaat untuk Anda semua yang bertanya dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Kini saatnya kami akan mengundang Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung melalui telepon. Kami tunggu di 0218236543. Mulai sekarang kami coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana? Dengan Ibu Haji Jamilah di Payangan Bekasi. Silakan Ibu pertanyaannya. Uh, mau tanya Nah, kita kan sayangnya udah tua gitu ya mungkin dari kecil banyak dosa itu pasti diampuni ya itu Ustadz ya atau terus beristighfar atau dalam sholat terus hmm uh, apa namanya beristighfar dan memohon ampun dari segala dosa kita ya ustad ya iya yeah. uh, eh, kemudian uh, satu nih di luar mungkin di luar tema mm-hmm kalau sholat tahajud itu eh, yang sebaiknya untuk surat pendeknya apa ya Ustaz? Surat pendek ya Bu ya? Iya, <clears throat> itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, ya kita ini sangat dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar Ibu. Baik yang sudah tua maupun yang masih muda, karena yang namanya ajal tidak melihat tua atau muda Ibu. <clears throat> Maka kita banyak istighfar kepada Allah karena istighfar itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita insyaallah. Iya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan iya di dalam Al-Qur'an untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di waktu sahur. Allah berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Lalu aku berkata kata Nabi Nuh, "Wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun." Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat dan niscaya Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak dan Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Juga Rasulullah SAW menganjurkan umatnya banyak istighfar. Ya, beliau bersabda, Ayuhan nas, tubu ilallah wa astaghfiruh. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah, karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar seratus kali, kata Rasulullah SAW. Iya. Demikian pula Rasulullah SAW ya, menyebutkan bahwa orang yang beruntung pada hari kiamat itu siapa? Ya. Orang-orang yang akan bergembira pada hari kiamat itu siapa? Yaitu mereka yang mendapatkan di dalam buku catatan amalnya ya istighfar yang banyak. Kata Rasulullah, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Ya tuba, bergembiralah, berbahagialah orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya pada hari kiamat istighfar yang banyak, masya Allah. Maka kita banyak istighfar, ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, wa atubu ilaih. Rasulullah SAW di akhir hayatnya menuju kematiannya disuruh oleh Allah banyak beristighfar. Allah berfirman wa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba apabila telah datang pertolongan Allah <clears throat> ya dan kemenangan dan kamu lihat manusia telah masuk Islam berbondong-bondong fasabbih maka bertasbihlah bihamdi rabbika wastaghfir dengan memuji Rabbmu dan istighfarlah kepadanya sesungguhnya dia maha pemberi taubat semenjak itu setelah turun ayat ini kata Aisyah Rasulullah memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih iya nah ini ibu ya adapun pertanyaan yang kedua apa ya mengenai surat-surat pendek untuk iya. tahajud iya. Ustaz ah, Surat pendek ibu bisa ibu membaca misalnya surat Al-Ikhlas ya. Bisa juga membaca surat uh, eh, al kauthar bisa juga membaca surat Al-Asr ini yang paling pendek ya hmm. atau ibu bisa membaca Kisarul Mufassal ya seperti Al-Zalzalah Al-Qari'ah ya Al-Hakumut Takathur kalau memang ternyata kita lemah untuk membaca apa namanya surat-surat yang panjang Allah a'lam Nah Ustaz terima kasih atas penjarahannya dan nasihatnya Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya di Bekasi tadi dan untuk kita semua yang menyimaknya Ikhwatul Islam kembali kami angkat penelpon yang selanjutnya 0218236543 Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Bapak siapa ini di mana? Eh, selamat di Brebes Pak Bapak selamat di Brebes silahkan Eh, Pak Ustaz maaf mau nanya Ustaz Iya silahkan eh, sebaiknya uh, istighfar uh, yang baik itu dibaca yang astagfirullah wa atubu atau pakai yang ini uh, istighfar gitu. Iya. Mana yang lebih baik gitu. Terus hmm. kalau yang istighfar itu itu berapa kali gitu? Baik, Bapak. Kita aja makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik dan semuanya diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Adapun Sayyidul Istighfar, Rasulullah SAW baca setiap pagi dan petang. Ya, setiap pagi dan petang, ya. Setiap pagi itu setelah salat subuh sampai terbit matahari. Dan petang yaitu setelah asar sampai terbenam matahari. Maka kita ucapkan Sayyidul Istighfar karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. <clears throat> Dan Rasul juga ya menganjurkan di waktu pagi mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Ya. Dan juga Rasulullah SAW setelah sholat duha ia mengucapkan Rabbik firli wa tub Inna innaka anta tawabur rahim. seratus kali. Ya. Ya Allah ampuni dosaku dan berikan taubat kepadaku. Sesungguhnya engkau maha, maha pemberi taubat dan lagi maha penyayang. Itu Rasulullah ucapkan seratus kali. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bapak memperbanyak ya ucapan istighfar di waktu-waktu yang lainnya. <clears throat> Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah majelis, ya aku hitung kata sahabat ini, beliau mengucapkan Rabbik firli wa tub alayya ka anta tawa rahim seratus kali bahkan lebih. Juga Rasulullah SAW ia ya, mengajarkan doa ya istighfar kepada Abu Bakar dalam solat. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Ya Allah, aku telah berbuat zalim dengan kezaliman yang banyak, ya Allah. Sementara tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah dosaku dengan ampunan yang berasal dari dari dari dari, dari Engkau sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maka semua ini dibaca ya sesuai dengan tempat-tempatnya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Syukur Ustaz atas penjelasannya Semoga bermanfaat untuk Bapak Selamat yang bertanya Dan kita semua yang menyimaknya Berikut kami angkat kembali telepon yang ketiga Silakan. Halo Halo Kami berikan kesempatan bagi Anda yang menghubung kami Di 021823 6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Iya. Pertanyaannya? Iya, ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Iya, saya mau bertanya, kan waktu itu kan Bapak telah mengajarkan tentang zikir mau tidur. Mm -hmm. Kan zikirnya itu kan banyak. Jadi Aisyah itu kalau membaca apa surah As-Sajdah dan surah al muluknya itu saya baca setelah sholat ba'diyah maghrib. Apa itu bisa ya Bapak? Karena iya. kan zikir-zikir mau tidur itu kan banyak. Terus yang satu lagi kalau nggak salah itu apakah Bapak itu mengajarkan zikir mau tidur membaca kuliah ayuhal kafirun kafirun. Iya. Baik, cukup. Iya. Terima kasih. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, <clears throat> yang jelas ibu, semoga Allah merahmati ibu dan senantiasa berikan kekuatan untuk banyak berzikir kepada Allah. Membaca surat As-Sajdah dan Tabarok ya, di waktu malam itu yang dianjurkan. Baik itu pada maghrib atau pada isya. Iya, atau di waktu setelah bangun tidur untuk tahajud kita baca juga, silahkan. Yang jelas para sahabat ya melakukan itu di waktu malam, memperbanyak membaca surat tersebut. Adapun doa-doa sebelum tidur, maka kita ucapkan sebelum tidur, ya. Ya kita untuk menjaga doa-doa tersebut sebelum tidur sehingga mendapatkan pahala yang besar. Namun untuk bacaan kuliah ayuhal kafirun sebelum tidur saya saya tidak tahu. Saya belum mendapatkan riwayat tentangnya ya. Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz terima kasih atas penjelasan untuk Ibu Aisyah yang bertanya Semoga bermanfaat Dan kita akan kembali untuk membacakan pesan singkat Ustaz Pertanyaan dari saudara kita Bahrul di Garut yang bertanya sebagai berikut Ustaz saya pernah menyimak penjelasan dari Ustaz bahwasanya berdoa tidak perlu dirinci semua keinginan kita Lalu bagaimana dengan halnya bertaubat Ustaz Apakah dosa-dosa kita harus kita ungkapkan semua pada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita sehari. Iya. Kita bertaubat kepada Allah. <clears throat> Cukup kita ucapkan, Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya, yang besar maupun yang kecil, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya. Itu sudah cukup. Tidak perlu kita sebutkan satu-satu, ya. Berapa banyak dosa kita mungkin tak terbilang, akhi. Mungkin untuk menyebutkan satu persatu butuh waktu satu jam Iya. Dan Allah tidak apa namanya tidak memerintahkan seperti itu. Cukup kita katakan ya Allah ampuni dosaku yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ampuni dosaku seluruhnya ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau. Nah, itu sudah cukup. Karena itu sudah mencakup seluruhnya insya Allah. Dan itu juga yang Rasulullah SAW ucapkan, ya. Di mana Rasulullah SAW minta ampun kepada Allah ya disebutkan disebutkan dalam dalam hadis itu diqahu wa jillahu ya wasirrahu wa alaniyatahu ya Allah ampuni dosaku yang kecil maupun yang besar yang tersembunyi maupun yang terang-terangan kata Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi maka ya kita coba mengikuti bagaimana doa-doa Al-Qur'an dan hadis dalam Al-Quran dan hadis itu yang diajarkan, dianjurkan adalah memohon memohon atau berdoa yang sifatnya global karena Allah Maha tahu semua kebaikan Allah Maha tahu tentang semua keburukan iya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina qina adzabannar maka masuk padanya semua kebaikan di dunia demikian pula semua kebaikan di akhirat iya Allahu a'lam nah. Syukur Ustaz atas jawabannya untuk Bapak Bahrul di Garut semoga bermanfaat dan untuk kita semuanya. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita yang bertanya tidak menyebutkan nama dan tempatnya. Ustadz, saya mempunyai anak, kemudian diberi oleh tantenya namanya Al-Alim. Yang saya mau tanyakan Ustadz, apakah ini termasuk nama-nama Allah dan apakah ini baik? Baik buat anak saya nama seperti ini. Jika tidak, eh, mohon diberikan saran namanya Ustadz. Iya. Al-Alim artinya yang maha mengetahui maka tidak boleh diberi nama anak dengan kata al-alim. Iya. Karena yang maha mengetahui hanyalah Allah. Sedangkan manusia pengetahuannya sangat terbatas. Maka al-alim ya, kalau anak kita disebut al-alim harus diganti dengan abdul alim. Artinya hamba Allah yang maha mengetahui. Itu yang diperintahkan, ya maka dari itu segera dirubah. Jangan kita kasih nama Al-Alim. Tapi kalau namanya Al-Alim, bukan dengan Ain ya, tapi dengan Alif Al-Alim. Artinya yang pedih. Ya. Yang apa namanya, yang disebutkan oleh Allah Azabun Alim. Dengan azab yang sangat pedih. Ini pun juga tidak bagus. Ya karena maknanya juga bu, tidak baik. Sementara Rasulullah menyuruh kita untuk merubah semua nama yang tidak baik. Ya, ketika ada seorang sahabat ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa namamu? Kata dia Hazan, susah. Kata Rasulullah, bal anta sahal. Ya, namamu sahal, yaitu mudah. Maka dirubahlah. Ya, maka ibu kalau yang dimaksud dengan al-alim itu yang maha mengetahui harus dirubah juga dengan Abdul Alim. Kalau al-alim yang artinya pedih ya siksaannya itu pun juga harus dirubah karena maknanya tidak baik. Ya, Allah a'lam. Nah. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari seorang ibu di Sintang, Kalimantan Barat. Ustaz, pertanyaan sebagai berikut. Ustadz, Eh, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ustaz-ustaz kita bahwasanya wanita yang memakai parfum dan keluar dari rumah disamakan sebagai seorang pelacur. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dosanya sama seperti kita melakukan zina, Ustaz? Oh iya. Tentu tidak sama ya. <clears throat> Antara orang yang melacur beneran, berzina, dengan orang yang seorang wanita yang memakai pakaian apa parfum kemudian keluar ke, ke masjid. Tidak sama. Rasulullah hanya menyebutkan maka dia pezina. Maksudnya dia diserupakan dengan sifat orang pelacur. Pelacur itu ya sifatnya adalah suka memakai minyak wangi yang membuat para laki-laki terfitnah. Maka seorang wanita walaupun dia tidak melacur dan bukan pelacur, tapi ketika dia memakai minyak wangi yang membuat terfitnah laki-laki, Berarti perbuatannya sama dengan perbuatan pelacur. Itu maksudnya. Ya. Bukan berarti dia dengan pelacur itu sama dalam artian segala-galanya tidak. Seakan-akan di sini memberikan kepada kita ya, pemahaman bahwa kita wahai para wanita, kamu jangan menyerupai pelacur. Ya, kalau pelacur ya suka menjajakan dirinya dengan memposting foto-foto dia yang seksi Jangan pula kamu lakukan seperti pelacur, ya, memposting wajah-wajah kita seakan kecantikan kita ingin dinikmati oleh seluruh laki-laki, baik di Facebook maupun yang di lainnya. Jangan kita mengikuti ya gayanya para pelacur seperti itu. Kalau para pelacur itu ya mereka terhadap laki-laki genit, maka jangan pula kita melakukan seperti perbuatan para pelacur. Karena itu dilarang kita bertasyabuh dengan mereka. Iya, Allah wa Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian tadi khawatir Islam telah kita simak jawaban-jawaban dari pertanyaan dari pesan singkat. Kita akan kembali beralih ke telepon yang berikutnya. Seperti biasa di 0218236543 silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Bapak siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Aswahan dari Riau, Pak uh, Bapak Nasuh Hadiria ya, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya sudah silakan Bapak pertanyaan ini mau tanya apa masalah anak Pak Ustaz silakan Bapak nama nama anak saya Muhammad Ar-Rahim apa itu perlu apa bagus itu Pak Muhammad Ar-Rahim iya iya Pak Cukup Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, memang Rasulullah disifati dengan rahim. Ya, Allah taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kamu dan ia sangat semangat memberikan hidayah kepada kamu dan kepada kaum mukminin ia rauf ya lembut rahim dan penyayang di antara sifat ya rasul itu adalah rahim maka kalau yang dimaksud dengan Muhammad rahim artinya sifat untuk Muhammad bahwa Muhammad itu sifatnya rahim. Silahkan saja, tidak apa-apa. Tapi jangan pakai alif lam, Pak. Muhammad Ar-Rahim. Karena khawatir alif lam di sini mempunyai memberikan kesan makna yang mempunyai istighraq, artinya yang sangat penyayang. Sementara itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kalau Muhammad Rahim, silahkan saja ya sebagai sifat untuk Muhammad itu Allah a'lam. Nah. Nah Ustaz, Barakallahu Fik Ikhwatul Islam Rahimani Allah wa Berikutnya kami berikan kesempatan kembali silakan. Halo Ya silakan Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan Ibu siapa nih Mami? Dengan hamba Allah di desa Marantiamat Rangka Prapat Pak Baik, eh, dikecilkan terlebih dahulu eh, ininya volume televisinya ya Ibu? Mohon maaf. Silahkan bertanya. Pak mau tanya. Iya, silakan. Eh, gimana Pak hukumnya perempuan yang memakai kado spiral yang ditutup di tangan? Apakah itu boleh dibawa sholat atau tidak? Karena sebagian orang mengatakan bahwa itu nggak boleh dibawa sholat. Itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KB spiral yang disuntik di tangan apakah itu boleh dibawa untuk sholat maksudnya saya juga kurang paham iya. uh, <laughs> yang jelas Ibu pertama <clears throat> bahwa uh, membatasi uh, keturunan apabila memang karena adanya sebuah kebutuhan ya seperti untuk uh, apa namanya membat apa namanya mengatur kelahiran anak supaya tidak terlalu merepotkan ya karena kalau setiap tahun mungkin akan sangat melelahkan sekali atau karena misalnya ada mudorot maka yang seperti ini silahkan saja namun kalau membatasi keturunan itu karena ya tidak mau banyak anak <clears throat> tidak mau apa namanya e, melaksanakan perintah Nabi SAW untuk memperbanyak anak atau membatasi keturunan, maka ini jelas dilarang. Ya, para ulama melarang demikian. Justru Nabi SAW menganjurkan umatnya ya, untuk memperbanyak keturunannya. Kata Rasulullah, "Tazawwaju al-wadud al-walud, fa ini muka sirum bikumul umam." Ya, kata Rasulullah SAW, nikahilah para wanita yang apa namanya al-wadud, yang banyak cinta kepada suaminya, al-walud yang banyak anaknya karena aku akan berbangga pada hari kiamat dengan banyaknya umat. Di sini Rasulullah menganjurkan ya untuk memperbanyak anak. Allah juga melarang ya kita membatasi anak hanya karena takut kita ini nggak kebagian rejeki. Justru setiap anak itu sudah ditentukan rejekinya masing-masing. Ya. ya Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq" atau dalam ayat yang lain "Khasyyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Allah mengatakan apa? Nah, nahnu narzukukum wa Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Ya, walaupun ayat ini tentang pembunuhan anak, tapi masuk padanya kata para ulama pembatasan karena takut apa namanya? Ya, rezeki kita seret dan yang lainnya. Maka ini akibat daripada kurangnya keimanan kita bahwa Allah yang telah memberikan rezeki kepada setiap jiwa manusia. Ya. Yang kedua, Ibu, kalau memang ternyata spiral itu sesuatu yang terbuat dari bahan yang suci, ya. Maka itu silakan saja di dalam sholat di bawah. Akan tetapi saya belum memahami secara mendetail bagaimana bentuknya. Mungkin ya perlu dipelajari lagi Allah Nah. Nah, Ustaz Barakallahu terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang selanjutnya. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum semuanya. Mohon pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikecilkan terlebih dahulu televisinya, Bu. Jadi Ibu tidak menunggu melalui televisi suaranya, tapi fokus di gagang telepon saja. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustaz. Nah, saya dari Aceh. Mm -hmm. Nah, Silahkan Ibu. Saya mau menanyakan. Mm -hmm. Anak saya Muhammad Akram. Muhammad Akram. Nah, kalau menurut Ustadz itu bagus apa enggak? Iya. Ya. Baik Ibu, cukup. Hmm. Ya, baik. Akrom artinya yang paling mulia. Ya dan tidak ragu lagi bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling mulia. Ya, makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau namai kita namai anak kita dengan Muhammad Akram, Muhammad yang paling mulia. Artinya ini sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. <clears throat> Memang betul ya secara kenyataan betul Rasulullah SAW yang paling mulia bahkan makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Alaihi iya, Wasallam maka penamaan seperti ini Allah alam tidak apa-apa bu ya insya Allah nah Nah Ustaz Barakalafikum Fikum Dan ikhwatal Islam setelah kita berikan kesempatan bagi Anda untuk menghubungi kami secara langsung melalui telepon Kita berikan kesempatan kembali ke pesan singkat Beberapa pertanyaan telah masuk salah satunya dari Ibu Nur di Bintaro Jaya Ustaz Bertanya sebagai berikut Ustadz, apakah rasa penyesalan orang-orang mukmin yang sudah meninggal, yang dia ingin kembali lagi ke dunia untuk beramal saleh, dapat dihapus dengan doa dari anak-anaknya yang masih hidup? Dan apakah penyesalan itu akan terus berlangsung hingga hari kiamat, Ustaz? Iya. Hmm. Penyesalan seorang mukmin dalam kehidupan akhirat <clears throat> itu penyesalan karena dia melihat pahala yang besar dari amalannya. Hmm tapi tetap Allah berikan kepada dia pahala yang sempurna di amalan-amalannya di dunia. Tidak sama dengan penyesalannya orang-orang kafir. Karena penyesalan orang kafir karena ia melihat adab yang sangat pedih. Sehingga ia ingin kembali ke dunia yang sudah tidak ada manfaatnya penyesalan pada waktu itu. Maka sungguh berbeda antara dua penyesalan tersebut, Ibu, ya. Dan tentunya, ya, Rasulullah SAW menganjurkan anak-anak untuk apa? mendoakan orang tua mereka. Ya disebutkan dalam dalam riwayat Imam Ahmad bahwa ada seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah kedudukan kedudukan tinggi di dalam surga. Kemudian ia berkata, "Ya, min aina lihada? Dari mana aku mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini?" Dikatakan kepada orang ini bidua ika iwara dikalak karena doa-doa anakmu untukmu. Masya Allah. Ini berarti ya doa anak kepada orang tua itu luar biasa pengaruhnya dahsyat sekali makanya Rasulullah SAW menganjurkan ya supaya anak soleh itu mendoakan orang tuanya memperbanyak kita mendoakan supaya Allah ampuni dosa-dosanya Allah angkat derajatnya dan ya juga kita bisa beramal untuk orang tua kita seperti apa sedekah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ya Rasulullah inna ummi matat falta ibuku meninggal tiba-tiba <clears throat> ya wa adhunnuha in takallamat la tasaddaqat aku merasa yakin kalau waktu itu ibuku masih sempat berbicara dia pasti akan sempat bersedekah apa atasaddaqu anha bolehkah aku bersedekah untuk ibuku hai Rasulullah kata Rasulullah na'am tasaddaq anha iya bersedekahlah untuk ibumu ini menunjukkan ya seorang anak banyak-banyak ya bersedekah untuk orang tuanya. Ya, utamakan sedekah jariah yang amalannya terus mengalir. Maka ini insya Allah bermanfaat untuk orang tua kita dalam kuburnya. Allahu anak. Nah. Nah, Ustaz Barak Pertanyaan berikutnya dari Saudara Nuril, Banyuwangi Utara, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, aku akui dosa-dosaku sangat banyak sekali. Apakah Allah masih mau memaafkan hamba yang seperti ini Ustaz? Kewajiban kita meyakini bahwa tidak pernah ada satupun dosa yang tak akan diampuni oleh Allah. Iya, selama kita mengakui dosa kita, selama kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni, pasti dan pasti. Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ya katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu Yang banyak berbuat dosa itu La taqnatu min rahmatillah Kalian jangan merasa putus asa dari rahmat Allah Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa Innahu huwal ghafurur rahim Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang Masya Allah Allah juga berfirman dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan Tirmidzi Ya Ibn Adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك وهي أنك آدم Adam, الله dosamu memenuhi awang-awang di langit saking banyaknya dosamu itu. Kemudian kamu istighfar dan taubat kepadaku. Pasti aku akan ampuni dosamu. Lihat, Allah tidak pernah berkata kan, aku tidak akan ampuni. Tapi Allah selalu berkata, aku akan ampuni. Asal kamu mau taubat asal kamu mau kembali kepada Allah sebanyak apapun ya akhi ya saudaraku sebanyak apapun dosamu selama kamu minta ampun kepada Allah selalu Allah ampuni karena Allah sayang kepada hambanya maka sekaranglah ya saatnya kita bertaubat kepada Allah jangan menunggu waktu lagi karena kita tidak tahu ajal kita sampai kapan iya Allah wa'alaikum. baik Ustaz sangat menarik sekali kita lanjutkan kembali untuk membaca pesan singkatnya dari saudara Imron di Kalimantan Barat. Kita ketahui Allah Maha Pengampun Ustaz. Namun, apakah di dalam kita bertobat tersebut ada ritual khusus? Atau saya mau tanyakan, apakah ada sholat tobat itu Ustaz? Iya. Rasulullah SAW ketika menafsirkan firman Allah, <clears throat> eh, wa idza fa'alu fahishatan eh, Allah berfirman dari dalam surat Ali Imran ya uh, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat dosa. Uh, di mana Allah mengatakan subhanallah dalam surat Ali Imran itu disebutkan dalam ayat tersebut <clears throat> wa idza fa'alu fahishatan ya zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim apabila mereka melakukan perbuatan dosa segera mereka mengingat Allah dan mereka memohon ampunan dosa-dosa mereka. Rasulullah menafsirkan ayat ini, ya maksudnya yang dimaksud dengan ketika mereka berbuat dosa kemudian segera mengingat Allah artinya mereka sholat dua rakaat yang disebut dengan sholat taubat ya dan hadisnya Hasan berarti ini menunjukkan ada yang disebut dengan sholat taubat ya yang kita lakukan di saat kita telah melakukan dosa segera kita sholat taubat dan beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hukumnya sunnah tidak wajib. Allah a'lam. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz masih dari pesan singkat dari hamba Allah di Tasikmalaya Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut. Semoga Ustaz selalu diberikan keberkahan waktu dan ilmu. Amin. Saya mau bertanya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar sedangkan takdir kita sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya? Jazakallah Ya. Memang demikian sudah sunatullah. Iya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita untuk berusaha dan berusaha. Segala sesuatu memang sudah ditakdirkan, tapi sudah sunatullah untuk mendapatkan takdir yang baik kita harus berusaha. Makanya ketika para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah mengatakan bahwa setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Apa kata para sahabat? Fafimal amal ya Rasulullah. Lalu buat apa kita berusaha? Buat apa kita berikhtiar? Buat apa kita beramal? Apa kata Rasulullah? I'malu. Beramalah kalian. Berikhtiarlah kalian. Ya, berusahalah. Fakullun muyasarun lima khuliqalah. Karena setiap orang dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Maka dari itu <clears throat> Allah menyuruh kita mencari rezeki Rasulullah SAW pun menyuruh kita mencari rejeki. Ya. Jangan sampai kita lebih baik, eh, kita lebih buruk daripada ayam, Di mana ayam tidak pernah berkata, ah kalau Allah takdirkan dapat rejeki saya, ya dapat rejeki, saya tidak perlu berusaha. Tapi lihat ayam itu, dia pergi ke sana kemari mencari rejeki. Hanya bermodalkan paruh dan cakar. Tidak diberikan kepada mereka akal, ayam tak pernah ber, ya kuliah apa bisnismen ayam pun tidak pernah punya akal untuk bagaimana berbisnis tapi ternyata ayam berusaha dan berusaha Allah yang berikan rezeki kepada mereka padahal semua sudah takdirkan maka ya beriman kepada takdir itu tidak menjadikan kita lantas malah menjadi pemalas tidak Islam justru sangat ya membenci kemalasan Islam ya uh, apa namanya tidak suka seorang mukmin itu menjadi pemalas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Ya, dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu lemah, jangan kamu malas. Maka dari itu, ya akhi, ya, perkataan orang yang mengatakan buat apa kita berikhtiar menunjukkan kepada kemalasan. Justru kita disuruh untuk berikhtiar, berusaha, berusaha, berusaha, berusaha untuk mencari takdir yang baik buat diri kita dengan doa, dengan apa namanya e, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekarang saya mau tanya kepada orang yang bertanya tadi, kalau kamu lapar, apakah kamu akan diam saja? dengan hujah kan kenyang sudah takdir Allah kalau Allah takdirkan kenyang ya pasti kenyang ya udah kamu nggak usah makan diam aja di kasur ya nanti makanan itu akan datang sendiri mungkin bila kamu berkata ya tidak mungkin lah demikian pula semua rezeki sama dalam hal ini kalau kita lapar segera cari makan kemudian kita makan Berarti harus ada usaha untuk mendapatkan takdir yang baik. Maka kita ya sebagai seorang mukmin ketika beriman kepada takdir itu bukan menjadikan kita jadi malas. Justru kita semakin semangat untuk mencari takdir yang baik ya dan menghindari takdir yang buruk. Karena manusia pun oleh Allah diberikan oleh Allah kekuatan dan kehendak. Ya, Allahu a'lam. Nah, nah Ustaz, terima kasih atas pencerahannya dan nasihatnya bermanfaat sekali khususnya untuk Anda yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami masih berikan kesempatan untuk Anda menghubungi kami secara langsung 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Eh, hamba Allah di Bandung. Silahkan. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan eh, maaf agak melenceng dari ini. Mm-hmm. <laughs> Suami saya itu udah umurnya sekarang udah 60 tahun lebih. Tapi dia tuh sholatnya masih suka sholat, suka enggak. Jadi kalau lagi susah dia baru sholat gitu. Tapi mm-hmm. kalau lagi susahnya ini udah nggak sholat lagi. Iya. Terus eh, masih percaya dengan ramalan-ramalan gitu Ustaz. Mm-hmm kayak eh, kalau pindah rumah tuh dia harus madep sini, harus madep sini gitu. Iya. Jadi selalu ribut dengan <laughs> saya. nah saya kalau saya minta cerai itu dosa nggak usah. Iya. Atau saya harus bersabar aja gitu, berdoakan terus sampai akhir hayat saya gitu hmm. Ustaz. Hmm. Makasih Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ibu, cobalah ibu berpikir bagaimana ibu bisa mendapatkan pahala unta merah dari suami ibu dengan mendakwahi suami ibu. Ya Rasulullah SAW sabda, La Allah bika rojulan wahidan khairun laka min humurin Allah memberikan hidayah kepada seseorang ya melalui kamu itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Masya Allah. coba ibu ya yang ibu pikirkan adalah bagaimana ibu bisa mendapatkan pahala unta merah ya dengan mendakwahi ya suami ibu tersebut coba ibu fokuskan dakwah itu kepada akidahnya dulu bu ya mengajak dia untuk mentauhidkan Allah menjauhkan kesyirikan ia menyetelkan kajian-kajian tentang tauhid <clears throat> tentang bahaya syirik Mungkin kalau ibu yang menasihati tidak akan didengar oleh suami. Tapi ketika ya ibu perdengarkan kepada dia misalnya kaset-kaset ya, kajian-kajian tentang tauhid, ya, tentang bahaya syirik. Mudah-mudahan suami ibu mau mau apa? mau memahaminya. Ini yang paling terpenting dulu, Bu. Ya, karena kita berharap mudah-mudahan ia wafat di atas tauhidullah dan tidak di atas kesyirikan. Nanti kalau dia sudah memahami tauhid, sudah meninggalkan ya ramalan-ramalan tersebut dan yang lainnya, alhamdulillah sudah paham. Nah, sedikit demi sedikit kita fahamkan tentang sholat. Iya. Demikian Rasulullah mengajarkan Mu'ad bin Jabal tata cara berdakwah. Kata Rasulullah SAW, apa inna kata qauman min ahli kitab, faliyakun awwala ma tad'uhum ilaih, ila ayyuhidullah. Hai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah yaitu agar mereka mentauhidkan Allah dulu, itu dulu. Fa'inhum fa'alu dhalik, kalau mereka sudah mentauhidkan Allah, ya. Fa'alimhum anna Allah iftaradu 'alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu. Masya Allah. Ya. Yeah fa'inhum ata'u kalidhalik kalau mereka sudah menaati mu dalam masalah sholat lima waktu ajarkan lagi tentang zakat Masya Allah kita di dalam mengajarkan berdakwah itu jangan tergesa-gesa bu ya step by step begitu ya selangkah demi selangkah yang kita dahulukan yang paling urgent dulu ini masalah akidah tauhid ya dengan harapan supaya dia wafat di atas tauhidullah jalla wa ala Allahu a'lam nah Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya untuk ibu yang bertanya di Bandung tadi. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk ibu sekeluarga. Amin. Pada Islam masih kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Bapak Yom di Sumatera Barat. Silakan Bapak Yom. Yom di Sumatera Barat. Silakan Bapak Yom. Ini bagaimana Pak dengan nama anak tadi yaitu yang namanya Hanif itu gimana Bapak? Apa namanya? Namanya apa Pak? Mohon maaf diulangi kembali. Ha Hanif, Hanif. Hanif. Ya. Iya. Ya. Gimana itu Pak? Iya. Cukup bapak, terima Cukup. Iya Pak. kasih Pak. Iya. Hanif nama yang baik Pak. Iya, karena Hanif itu artinya yang berjiwa masih murni di atas jiwa apa yang Allah fitrahkan padanya. Iya. Itu artinya yang berjiwa Hanif, ya, yang masih lurus, masih apa namanya belum dicampuri oleh kesyirikan. Maka nama yang seperti itu bagus Pak. Ya Allah Nah. Baik Ustaz, masih kita berikan kesempatan kembali Ustaz ya. Iya, silakan. silakan telepon yang selanjutnya di 0218236543. Halo. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ah, ini Bapak tanya ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, tadi kan mana yang lebih bagus kalau kita ucapkan Astagfirullahaladzim atau Astagfirullah saja Ustaz. Hmm. <coughs> Cukup Bapak pertanyaan? Ustaz. Ya. Saya mau bertanya Eh, dikecilkan terlebih dahulu Bapak kalau ingin melanjutkan kembali pertanyaannya silakan. Cukup, silakan Bapak. Halo. Namanya cukup Ustaz. Oh, baik. Hmm. Uh, eh, astagfirullah atau azim yang perlu kita ucapkan, Pak. Sebaik-baiknya istighfar adalah yang lafadznya sesuai yang semakin sesuai dengan lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sudah saya sebutkan tadi bahwa istighfar lafadznya bermacam-macam. Maka kalau kita ucapkan lafadz-lafadz istighfar tersebut ya dengan macam-macamnya yang Rasul ajarkan itu sangat baik ya. Seperti misalnya sayyidul istighfar yang dianjurkan oleh Rasul di waktu pagi dan petang. Lafadznya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastafa'. A'udhu bika min syari ma sona' abu'u laka binikmatika 'alai Hu abu'u bidhambi faqfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini adalah doa sayyidul istighfar yang Rasulullah anjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Maka ucapkanlah dengan lafaz itu. Rasulullah juga di waktu pagi mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih seratus kali. Ya, jadi Pak ya, yang berhubungan dengan masalah lafaz itu yang lebih bagus adalah yang lebih sesuai dengan lafaz yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Wabillahi taufik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu karena kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.